Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Kata Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap orang muslim. Ma'asyiral muslimin, Kemudian semakna dengan hadis ini pula dikeluarkan juga dari hadis Ibnu dari hadis Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Abi Talib. Demikian pula hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu majma'in. Semua menyebutkan hadis ini. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini sahih disahkan Syalbani rahimallahu taala dalam sahih Al-Jami' As-Saghir wa Ziyadatuh. Ma'asyiral muslimin. Jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan dan sekaligus menegaskan bahawa kewajiban bagi setiap muslim adalah menuntut ilmu. Naam, Rasulullah menyebutkan ala kulli muslimin bagi setiap muslim menunjukkan bahwa kewajiban ini berlaku bagi setiap muslim, bagi setiap individu kaum muslimin, bukan hanya sebagian kaum muslimin. Kemudian ilmu yang dimaksud dalam hadis ini yang kita diwajibkan untuk mempelajarinya itu apa? Tidak ada lain. Kata para ulama adalah ilmu syar'i, ilmu agama ini. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kata para ulama bahawa sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang ilmu dan keutamaannya kecuali yang dimaksud dengannya adalah ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu Al-Qur'an was sunnah, ilmu-ilmu agama ini. Dan juga tidaklah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan ilmu kecuali yang dimaksud dengannya adalah ilmu syar'i, ilmu agama ini, bukan ilmu yang lain. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam Quran untuk meminta tambahan berupa ilmu syar'i ini. Sebagaimana dalam firman di surat Thaha, Allah taala menyatakan, "Wa kul rabbi zidni ilma." dan katakanlah olehmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi zidni ilma wahai rabbku tambahkanlah untukku ilmu tambahkanlah ilmu kepadaku maka ilmu yang dimaksud dengannya adalah ilmu tentang syariat agama ini atau ilmu syar'i ilmu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan ilmu-ilmu yang lainnya yakni ilmu yang dengannya kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal keagungannya, mengenal kemahakuasaannya, mengenal syariatnya, mengenal hukum-hukumnya, yang dengannya pula ma'asyiral muslimin dengan ilmu ini akan melahirkan sikap tunduk patuh serta dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seorang muslim akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah taala dan menjauhi apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya innama yakhsha Allah min ibadihi alulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ini adalah siapa? Para ulama, para ahli ilmu, orang-orang yang mengenal ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu agama ini bukan yang lain. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa Karena mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i ini adalah suatu kewajiban, maka tidak bisa tidak. Kita harus bersungguh-sungguh dengannya. Kita harus lebih mementingkannya, kita harus lebih mempedulikannya, bahkan lebih banyak waktu kita untuk berperhatian dengannya daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Naam, oleh karena itu ma'asyiral muslimin. Tetapi kenyataannya kalau kita perhatikan dengan apa yang ada pada umumnya kaum muslimin, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kaum muslimin pada umumnya sekarang ini, mereka lebih banyak bersemangat, lebih bersungguh-sungguh, lebih peduli di dalam mempelajari ilmu-ilmu dunia daripada ilmu-ilmu agamanya. Mereka lebih bersemangat dalam mempelajari ilmu-ilmu yang sekedar hanya untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangan dunia saja. Mereka lebih peduli untuk belajar ilmu-ilmu teknik, ilmu-ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, atau ilmu-ilmu perdagangan, ilmu ekonomi, ilmu hukum, atau apa saja dari perkara dunia yang sekedar untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangan serta kemapanan di dunia ini saja. Sementara itu kita lihat dalam perkara mempelajari ilmu agama, mereka tidak mementingkannya, mereka tidak mempedulikannya, bahkan enam mereka tidak mau perhatian dengannya. Padahal ma'asyiral muslimin rahimani Allah, kewajiban menuntut ilmu adalah perkara yang jelas-jelas nam sangat-sangat wajib. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama ini, ilmu syar'i ini adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Maka oleh karena itu kalau tidak orang seorang muslim tidak perhatian dengan ilmu agama ini, kita lihat. Kebanyakan di antara kaum muslimin ma'asyiral muslimin, kita perhatikan Mereka jahil dengan perkara agamanya. Mereka tidak kenal hukum-hukum agamanya sendiri. Bahkan mereka tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya sendiri. Bahkan kita lihat kenyataan bahawa sungguhnya di antara kaum muslimin banyak yang meninggalkan kewajiban solat. Padahal solat kewajiban. Tidak mengenal tentang bagaimana hukum-hukum solat. Tidak mengenal tentang cara wudhu yang benar. Tidak mengenal bagaimana ibadah yang benar. Demikian pula mereka tidak kenal halal dan haram. Tidak kenal pula mana al-haq dan mana al-batil. Tidak mengenal pula mana itu syirik dan tauhid. Dan tidak mengenal pula apa itu sunnah dan juga bid'ah. Akibatnya dengan kejahilannya, dengan kebodohannya, kita lihat kaum muslimin. Mereka berada dalam kesesatan. Mereka berada di dalam naam kehidupan yang sekedar memenuhi hajat kebutuhan di dunia ini saja. Mereka tidak peduli dan perhatian dengan ilmu agama ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan khutbah Jumat ini kami ingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada hadirin sekalian tentang kewajiban mempelajari ilmu agama ini dan juga keutamaan-keutamaannya yang banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketahuilah bahwa sungguhnya di dalam belajar ilmu agama banyak sekali fadilah, keutamaan yang sangat besar. Dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan mempelajari ilmu agama ini bukan main-main. Tapi perkara yang hak benar adanya dan siapa yang melakukannya maka dia akan mendapatkan hasilnya. Nah, di antara fadilah, di antara keutamaan belajar ilmu agama ini ma'asyiral muslimin ketahuilah bahwa sungguhnya manakala seorang hamba dia benar-benar bersungguh-sungguh di dalam bertafakuh fiddin, mempelajari ilmu agama ini, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Ini merupakan alamat atau tanda-tanda bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak kepadanya. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh alimah Muslim dalam alimah Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, maka dia dijadikan orang yang faqih, orang yang paham, orang yang mengerti tentang perkara agamanya. Nah, Orang yang mengerti tentang agamanya dan beramal dengannya. Ini pertanda kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Sebaliknya dari hadis ini pula kita ketahui jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kejelekan kepada seorang hamba dijadikan dia jahil tentang perkara agamanya, dijadikan dia bodoh tentang perkara agamanya, tidak kenal baik dan buruk secara agama ini, tidak kenal dalil-dalil, tidak kenal halal dan haram, tidak kenal mana hak mana batil. Nah, terus bagaimana hidupnya seperti hewan tanpa bimbingan ilmu, hanya sekedar menuruti hawa nafsu. Karena itu ma'asyiral muslimin, orang yang belajar ilmu agama adalah orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak bisa tidak. Kalau kita inginkan kebaikan yang banyak, maka maka ma'asyiral muslimin, marilah kita semangat di dalam ilmu. Yang kedua, di antara fadilah keutamaan belajar ilmu agama ini ma'asyiral muslimin. Jika kita mempelajari ilmu agama ini, kemudian tumbuh Naam, maka ilmu agama inilah yang akan bisa melahirkan sikap tunduk patuh kepada Allah taala dan juga sikap rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita berupaya untuk selalu melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Naam sebagaimana dalam surat Fatir ayat 28 Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dalam firmannya Innama yakhshallaha min ibadihil ulama Allah azizun ghafur Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Dan sesungguhnya Allah zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang yang berilmu, para ulama atau ahli ilmu, atau juga orang-orang yang berilmu, maka mereka adalah orang yang lebih layak untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya, dengan ilmu agama ini, mereka tahu mana yang dihalalkan oleh Allah taala dan mana yang diharamkan oleh Allah dijauhinya, mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang hak untuk selalu dipegang teguh dengannya dan mana al-batil yang dia harus menjauhinya. Dia pun mengenal halal dan haram, dia pun mengenal mana itu sunnah, mana itu bid'ah. Dia pun mengetahui mana itu syirik dan mana itu tauhid. Karena dengan ilmu itulah ma'asyiral muslimin seorang terbimbing hidupnya sehingga memiliki rasa takut kepada Allah jika dia melanggar apa yang dilarang Allah atau meremehkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Karena itu ma'asyiral muslimin maka dengan belajar ilmu agama akan melahirkan, akan membuahkan sikap tunduk, patuh, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa ada kecuali hanya orang-orang yang benar-benar mengenal ilmu agama ini. Adapun orang jahil, orang yang jauh dari ilmu agama ini, yang tidak pernah mempelajari ilmu agama ini, tidak kenal baik dan buruk, tidak kenal hal dan haram, naudzubillah. Seperti hewan hidupnya. Hanya sekedar mengikuti hawa-hawa nafsunya saja. Ma'asyiral muslimin. Inilah keutamaan orang belajar ilmu agama. Nah, kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin. Ketahuilah Bahawa di antara keutamaan ilmu agama ini, maka sesungguhnya dengan kita mempelajarinya, maka akan memudahkan bagi kita untuk menempuh jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW juga bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah kata Rasulullah SAW barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama ini sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman." Atau dalam riwayat yang lain, "Yatlubu fihi ilman." Salaka tariqan min turuqil jannah. Kata beliau, kata Rasulullah SAW, barang siapa menempuh satu jalan yang dia bertujuan dengan menempuh jalan tersebut untuk mendapatkan ilmu agama ini, maka kecuali Allah Ta'ala akan mudahkan baginya menempuh satu jalan daripada jalan-jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan keutamaan yang agung, keutamaan yang besar bagi siapa saja yang mau benar-benar bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu ilmu agama ini. Nah, meskipun dalam mempelajari ilmu agama nggak ada pangkat, nggak ada jabatan, nggak ada titel dan gelar, Nah, gelar kita hanya ingin meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak perlu adanya gelar-gelar sarjana apapun. Yang penting kita belajar agama, berupaya istiqomah dengannya, mengamalkannya, maka jalan kita akan menuju jannah lebih lapang lagi. Iya. Kenapa demikian, Maasirah muslimin? Karena dengan mempelajari agama, kita akan lebih mengenal apa saja yang dikehendaki Allah taala berupa perintah-perintahnya maupun berupa larangan-larangannya. Yang dengan itu kita berupaya melaksanakan apa saja yang diperintahkannya dan menjauhi apa saja yang dilarangnya pula. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Ini menunjukkan pada kita besarnya fadilah dan keutamaan orang yang mau bersungguh-sungguh dalam pelajari agama ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, masih berkaitan dengan keutamaan orang yang belajar ilmu agama ini ma'asyiral muslimin. Nah, dalam hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang panjang, Rasulullah pun juga menyatakan di antara keutamaan orang yang menurut ilmu agama ini. wa innal malaikata wa innal malaikata la tadau ajnihatiha na'am li talibil ilmi ridhan bima yasna atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menyatakan sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka mereka merendahkan sayap-sayap mereka untuk para tola'bel ilmi, untuk para penuntut ilmu agama ini. Ridhon bima yasna dikarenakan mereka ridho, mereka senang, mereka puas dengan apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu agama ini. Nah, dikarenakan para tolak, para santri, para penuntut ilmu agama ini, mereka belajar agama dengan sungguh-sungguh. Para malaikat pun memuliakan mereka, menghormat mereka sampai-sampai mereka merendahkan dan meletakkan sayap-sayap mereka untuk mereka para tola'bel ilmu. Yang ini tidak ada terjadi pada orang-orang yang menuntut ilmu yang lainnya. Nah, ini termasuk fadilah yang sangat besar bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian juga Rasulullah SAW sampai menyatakan pula, Naam, wa innal alima wa innal alima ya, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal khitan hatta al khitan hatta al khitan fi jawfil ma dan sesungguhnya bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar ilmu dan mengamalkan ilmu dan dia berilmu dengannya, maka naam seluruh penduduk, atau penghuni langit, demikian pula penghuni bumi, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan, di air, di sungai dan sebagainya, mereka pun memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu ini. Subhanallah. Ini fadilah yang agung ma'asyiral muslimin, para penuntut ilmu agama, bukan yang lain. Sampai seluruh makhluk yang ada di langit di bumi. Demikian pula hewan-hewan laut, ikan-ikan yang ada di dasar lautan ataupun di sungai-sungai, di, di dalam air-air, semuanya mereka mohonkan ampunan untuk siapa? Para penuntut ilmu ini. Masya Allah. Demikian pula ma'asyiral muslimin. Nabi SAW menyatakan, "Wa inna fadlal alimi ala ala ibadi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib." Dan keutamaan orang yang alim, orang yang nah mengerti tentang ilmu agama ini adalah perumpamaannya, keutamaannya seperti bulan di waktu malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang di seluruh langit ini. Nah, dari segi besarnya dan sinarnya yang terang, maka bulan lebih mulia dan utama daripada bintang-bintang. Demikian pula keadaan orang yang alim. Nah, keadaannya seperti itu. Demikian pula Nabi mengatakan tentang keutamaannya. Wa innal ulama warasatul anbiya dan para ulama itu sungguhnya adalah para pewaris pewaris para nabi wa inal anbiya na'am lam lam yuwarisu dinaron wala dirhaman na'am wa yurisu na'am na'am mereka war war war rasul ilma mereka itu hanyalah mewariskan para ulama tidaklah mewariskan kepada kita berupa uang dinar maupun dirham tapi para ulama hanyalah mewariskan ilmu faman akhadahu akhadha bi haddin wafir maka siapa yang mengambil ilmu sebagai warisan para nabi dan para ulama tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahmatullah. Ini menunjukkan pada kita besarnya dan agungnya keutamaan atau fadilah menuntut ilmu syar'i ini dibanding dengan ilmu-ilmu agama yang lain. Karena itu dengan mengetahui ini semua kita harapkan kita lebih semangat lagi ma'asyiral muslimin untuk belajar ilmu agama ini dan jangan dilirik sebelah mata dan jangan diremehkan dalam pelajarinya karena perkara hukumnya adalah wajib sebagaimana dinyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin menuntut ilmu din ilmu agama ini ilmu syar'i ini itu adalah suatu kewajiban bagi setiap kaum muslimin setiap kaum muslimin artinya setiap individunya bukan sebagiannya wallahu alam bisawab mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya pada kita untuk semangat di dalam mempelajari ilmu agama ini dibanding yang lainnya wallahu alam بالصواب الحمد لله والصلاة والسلام على Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Setelah kita mengetahui dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita wajibnya bagi kita semua untuk perhatian dengan mempelajari ilmu syar'i ini ilmu agama ini, maka tidak bisa tidak kita pun harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya dan lebih mementingkannya dibanding dengan belajar ilmu-ilmu yang lain. Jangan merasa minder dengan belajar ilmu agama ini. Jangan merasa karena tidak ada titelnya, tidak ada gelarnya, tidak ada pangkat dan jabatannya. Nah, kemudian kita, maaf, tidak ada semangat dalam belajar. Tidak demikian seorang muslim karena keutamaannya dalam belajar ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala maka dia pun akan terus berusaha untuk mempelajari ilmu agama ini ma'asyiral muslimin. Nah, kemudian juga dalam kesempatan khutbah yang kedua ini kami, kami sampaikan pula bahwa ketahuilah ma'asyiral muslimin, para ulama pun telah banyak mengingatkan kepada kita tentang bahayanya orang-orang yang berpaling dari ilmu agama ini. Bahayanya orang-orang yang tidak mau mempelajari agamanya ini. Nah, bahkan dikatakan termasuk salah satu pembatal-pembatal keislaman atau an-nawaqidul Islam, termasuk salah satu pembatal-pembatal keislaman di antaranya al-i'rad an dinillah, al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Nah, Para ulama menyebutkan di antara perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seorang itu adalah yakni al-irad an dinillah taala berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala la yata'allamuhu wala ya'malu bih tidak mau mempelajarinya dan juga tidak mau mengamalkannya. Naam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya, dikatakan para ulama bahwa sungguhnya di antara pembatal Islam kalau ada orang yang mereka berpaling dari agama Allah taala, tidak mau mempelajarinya, demikian pula tidak mau untuk beramal dengannya. Ini termasuk pembatal keislaman. Karena apa? Awalnya seseorang ini berpaling dari belajar ilmu. Yakni tidak mau belajar ilmu agama. Tidak peduli dengan belajar ilmu agama. Biarpun tidak bisa baca Quran, biarpun tidak bisa cara sholat yang benar, tidak tahu kemudian. Yang penting, wis pokoknya hidup untuk mangan dan cari kerja saja, misalnya. Maka dia tidak mengerti apa-apa tentang agama ini. Jahil sama sekali, bodoh sama sekali. Berpaling dari mempelajari ilmu agama. Ini yang pertama. Yang kedua, berpaling dari pengamalannya. Tidak mau mengamalkan syariat agama ini. Tidak kenal bagaimana sholat, apa itu puasa, apa itu nah amal-amal ibadah yang lainnya. Maka orang yang berpaling dari agama ini, dengan tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya, bisa terjatuh pada kekufuran yang besar. Nah, sebagaimana yang disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-Ahqaf. Allah Ta'ala menyatakan waman adzallu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha wa inna minal muntakimun kata Allah Subhanahu wa taala "Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mimman dzukira bi rabbih yang diperingatkan dia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, thumma aradu anha, kemudian dia berpaling darinya. Kemudian dia berpaling dari peringatan Allah berupa ayat ayat yang tersebut. Nah, maka Allah Taala menyatakan innal mujrimina muntakimun sungguhnya ya kami terhadap orang-orang yang berdosa mereka yakni kami akan berikan balasan dengan azab yang besar. Masyarul muslimin. Nah, berdasarkan ayat ini untuk perhatikan Orang-orang musyrik mereka ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, diingatkan untuk senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, a'radu anha. Mereka berpaling dari agama ini. Mereka tidak mau peduli, tidak mau mendengarkannya, tidak mau mempelajarinya, tidak berusaha untuk belajar, tidak mau belajar untuk dan juga mengamalkannya. Maka orang ini berpaling. Ya, dan ini banyak di kalangan kaum muslimin seperti ini. Tidak peduli dengan agamanya sama sekali. Tidak ada acara ataupun uh, waktu yang dikhususkan untuk tolabul ilmu, menuntut ilmu syar'i atau agama ini. Nah, mereka sibuk setiap waktunya untuk dunia, dunia, dunia melulu, kerja terus. Tidak ada kesempatan belajar duduk di masjid, duduk mendengar pengajian, atau belajar baca Al-Quran, bagaimana baca Quran yang benar untuk bisa diamalkan, untuk mengajarkan kepada istrinya, anak-anaknya. Harusnya demikian tiba di kalangan kaum muslimin mereka berpaling dari agama ini dengan dia meninggalkan agama ini tidak mau peduli dengannya tidak mau mempelajarinya tidak mau mengamalkannya maka inilah sebab untuk mendapatkan kekufuran karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah banyak sekali ayat-ayat yang lain yang mengingatkan pada kita bahwa sungguhnya naam kata Allah taala inna mimma undiru apa innal kafirin undiru mimma u'ridun uh, yani mereka berpaling. Orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka berpaling setiap kali Rasulullah menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan dakwah di mereka, menyampaikan pengajaran-pengajaran agama berpaling. Tidak mau mendengarnya, tidak mau datang untuk mendengarkannya atau peduli dengannya atau mempelajarinya apalagi mengamalkannya. Dan sekarang banyak model orang kaum muslimin semacam ini. Maka berhati-hatilah. Para ulama menyebutkan perkara ini sebagai bagian daripada salah satu pembatal keislaman. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau An-Nawaqidul Islam pada An-Nawaqid yang terakhir, pembatal keislaman yang terakhir. Disebutkan di sana di antaranya al-irad an dinillah, berpaling dari agama Allah, yakni la yata'allumuhu wa la ya'malu bih, tidak mau mempelajarinya dan tidak pula mau untuk beramal dengannya. Karena itu ma'asyiral muslimin mengingat keharusan dan kewajiban dari kita semua untuk belajar agama ini, maka tidak bisa tidak, kita harus belajar. Bapak dan saudara-saudara, sana anak sekalian yang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Belum tentang, tentang bagaimana salat yang benar, belajar salat yang benar. Ini kewajiban kita di hadapan Allah setiap hari. Kalau kita salah, kita enggak benar dalam ibadah kita, bagaimana berharap diterima Allah taala ibadah kita? Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ittaqillah. Takutlah kita semuanya kepada Allah taala dengan kita kembali belajar kepada agama kita, belajar di Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi sallallahu datang di majelis-majelis ilmu. Di masjid ini selalu ada kegiatan talabul ilm, menuntut ilmu syar'i, belajar. Datang di masjid-masjid untuk belajar agama ini. Jangan cuek, jangan tidak mau tahu, apalagi benci dengan agama ini. Nauzubillah. Karena akan menyebabkan kita kufur tanpa kita sadari karena benci dan berpaling dari agama ini. Wallahu alam bisawab. Ma'asyiral muslimin, ini saja barangkali apa yang bisa disampaikan. Inti dan kesimpulannya dari apa yang disampaikan adalah kami ingatkan diri kami dan hadirin sekalian untuk kembali Mempelajari agama ini sebagai suatu kewajiban individu, kewajiban yang merupakan fardhu ain, kewajiban individu, terutama kewajiban dalam pelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah sehari-hari dan juga keyakinan-keyakinan dan pokok-pokok agama yang wajib untuk setiap muslim mengetahuinya. Karena itu wajib dengan belajar. Tidak bisa ilmu itu datang dengan kita duduk-duduk di rumah saja. Tidak ada ilmu laduni itu. Ilmu cuma duduk di rumah lalu ceplok dari langit. Tidak ada seperti itu. Bohong saja ilmu seperti itu. Ilmu agama kata para ulama, al innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu adalah diperoleh dengan cara belajar, belajar, belajar begitu. Bukan kemudian tidak mau datang di majelis-majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kami dan hadirin sekalian untuk senantiasa bersemangat dalam belajar ilmu agama dan mengamalkannya dan mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi seorang muslim yang sejati, muslim yang sesungguhnya dengan mengamalkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala.